نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila taslim kaannaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pelajaran yang terakhir kita telah menyelesaikan berkaitan tentang pembahasan al-jahru wal israr fi salawati al-khams wa ghairiha. Mengeraskan bacaan dan memelankan bacaan pada salat-salat lima waktu dan yang selainnya. Pendapat yang rajih dari jumhur ahlu ilm mayoritas ahlu ilm bahwasanya mengeraskan pada salat-salat yang di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjaharkan ataupun memelankan pada salat-salat yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisrarkan padanya ini semua adalah perkara yang disunnahkan. Bukan termasuk perkara yang diwajibkan. Dan yang paling utama, seseorang yang sholat itu, dia tidak meninggalkan sunnah ini. Dan juga petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaharkan dalam salat subuh, menjaharkan dalam salat maghrib, dan menjaharkan dalam salat isya dan juga dia mengisrarkan, memelankan, melirihkan dalam salat zuhur dan salat asar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hadis Malik bin Al-Khairith riwayat Al-Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini pendapat yang rajih bahwa hukumnya adalah sunnah. Sehingga seseorang ketika melaksanakan sholat subuh dan dia mengisrarkan, maka ini dia tidak terjatuh dalam perkara yang berdosa. Karena menjaharkan, mengeraskan, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian disebutkan hikmah Hikmah mengapa dibedakan? Pada sholat tertentu itu jahar dan sholat yang lainnya itu israr. Maka disebutkan oleh Allah Jannah Daimah bahwa ini adalah bentuk sebagai bentuk iktidaan. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanusirru fi ma asarra bih wa najhar fi ma jahara bih. Sebagai bentuk kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Ibn Bas rahimahullah taala bahwasanya seorang yang sholat itu di malam hari dia akan mendapatkan lebih banyak faidah, lebih banyak manfaat ketika dia membaca dengan menjaharkan di malam hari, salat maghrib, isya dan subuh, terutama di subuh, di waktu subuh. Ya, di mana seorang itu dia masih dalam keadaan pikirannya bersih. Nah, belum tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Adapun di siang hari, kata beliau rahimahullah taala, itu lebih banyak kesibukan. Lebih banyak kesibukannya. Sehingga disyariatkan untuk sholat itu dengan lirih, tanpa bersuara. Kita akan lanjutkan pada pelajaran atau bab yang berikutnya Qala rahimallahu taala al-jahru wal israr fil qiraati fi salati al-lail. Setelah kita membahas tentang perkara mengeraskan dan melirihkan bacaan pada salat wajib, yang berikutnya adalah mengeraskan dan melirihkan bacaan pada salat malam atau di sini pada salat sunnah. Allah rahimallahu taala wa amma fi salatil laili fakana taratan yusir wa taratan yajhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkan salat malam. Terkadang beliau memalankannya dan terkadang beliau mengeraskan bacaannya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala rahimahullahu taala wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika membaca di pada salat malamnya di dalam rumahnya maka suara beliau itu akan terdengar oleh orang-orang yang ada di kamar tersebut. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan dengan lafaz ini hadis ini dhaif. Dengan lafaz ini hadis ini dhaif. Namun jalan dengan datang dengan jalan yang sahih dari riwayat Al Baihaqi, Ibnu Ibnu Huzaimah dan yang selainnya dengan lafaz Ma salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بالليل فقال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعد حجره فيسمع من كان خارجا Bagaimanakah salatnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pada salat malam di rumahnya? Maka dijawab, dahulu Nabi ketika beliau membaca di dalam salatnya, maka orang-orang yang akan atau orang-orang yang berada di luar dari kamar tersebut mendengar bacaan beliau. Nah, ini lafad yang sahih. Dan secara makna hampir serupa. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salat malamnya sehingga terdengar oleh orang yang ada di eh, luar dari kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimallahu taala wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dhalik hatta yasma'uhu man kana ala arishihi Qala ay kharijul hujrah. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaikkan suaranya hingga lebih daripada itu. Artinya lebih daripada itu, melebihi dari sekedar orang-orang yang di kamar saja mendengarnya. Lebih, lebih tinggi. Hatta yasma'uhu sampai suara itu terdengar oleh orang-orang yang ada di atas beliau. Ya, artinya orang-orang yang di rumah yang di lantai atasnya. Ay al-hujrah. Nah, hadis ini riwayat An-Nasa'i dari sahabiyah Ummi Hani. Ummi Hani. Fakhitah bintu ammi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi At-Talib. Ummi Hani. Ummi Hani adalah anak dari pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib dan juga saudarinya Ja'far bin Abi Thalib. Hadis ini sahih. Wa qala rahimallahu taala wa bidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa dzalika hinama kharaja lailatan فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يحفظ من صوته ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال Ya Aba Bakrin, marartu bik wa anta tusalli takhfadu min sautik. Taib. Wabidhalik, oleh karena itu, Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar dan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Yaitu ketika kejadian pada suatu malam Nabi keluar. Keluar kemudian melewati rumahnya Abu Bakar. Dan beliau mendapati bahwasanya Abu Bakar melirihkan suara bacaan salat malamnya. Kemudian beliau melewati rumahnya Umar bin Khattab dan beliau dalam keadaan suaranya keras. Rafi'an sauta. Maka di keesokan harinya ketika telah berkumpul Abu Bakar dan Umar Nabi bertanya kepada mereka, Wahai Abu Bakar, aku melewatimu, melewati rumahmu, dan engkau salat dalam keadaan menghaluskan suaramu, memelankan bacaanmu. Qala, qad asami'ta man najaitu ya Rasulullah wa qala li Umar marartu bik wa anta tusalli rafi'an sautak fa qala ya Rasulullah uqidhu alwisnan uqidhu alwisnana wa utridu asyaitana faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin irfa' min sautika syai'a wa qala li Umar ikhfad min sautika syai'a Ketika ditanya Abu Bakar, mengapa engkau memelankan bacaannya? Maka sungguhnya aku ini sedang bermunajat ya Rasulullah. Bermunajat artinya berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam salat malamnya. Sehingga itu beliau anggap bahwa suara ini pelan. Tidak dikeraskan. Kemudian Umar menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mengangkat suaraku agar aku bisa membangunkan orang-orang yang tidur." Oke itu alwisnana. Bisa membangunkan orang-orang yang tidur. Wa utridu asyaitan dan aku dapat mengusir setan-setan. Maka Nabi SAW bersabda, Wahai Abu Bakar, tinggikan sedikit suaramu. Dan juga bersabda kepada Umar, Wahai Umar, kecilkan sedikit, pelankan sedikit suaramu. Taib hadis ini telah datang dari beberapa sahabat, diantaranya Abi Qatadah, kemudian Ammar bin Yasir, dan yang selainnya namun tidak ada yang sahih riwayatnya secara marfu'an. Riwayatnya tidak ada yang sahih secara marfu'an. Seluruhnya itu datang dengan riwayat yang mursal. Mursal artinya terputus. Periwayatannya terputus dari jalur sahabat. Ya, jadi langsung dari tabi'in sampai kepada Nabi. Sahabatnya tidak ada. Ini adalah riwayat mursal dan riwayat mursal ini termasuk diantara riwayat yang daif. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan yang selainnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah Nabi bersabda orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu bagaikan orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Dan orang yang memelankan bacaan Al-Quran itu bagaikan orang yang bersembunyi dalam bersedekah. Merahasiakan dalam bersedekah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir dan sanatnya sahih. dari bab ini kita mengambil beberapa permasalahan. Yang pertama adalah hukmu al-jahr wal israr fi salati al-lail. Apa hukumnya? Mengeraskan ataupun memelankan bacaan pada salat malam. Nah, ini dibahas oleh para ulama dan juga telah datang dalam hadis-hadis tentang penjelasannya. Ketika seorang melaksanakan salat malam di mana ketika dia melaksanakan sendiri di rumahnya, di kamarnya. Bagaimana yang sunnah bagi dia? Apakah dia mengeraskan ataukah memelankan bacaannya? Adapun an-nawafil ala kisme, Sebelum kita membahas tentang pertanyaan ini, maka diketahui bahwasanya salat sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. An-nawafilu ala qismain Al-qismul awal, pembagian yang pertama, an-nawafil allati tuadda fin nahar. Salat-salat sunnah yang ditunaikan pada siang hari. Dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya ini yang disebutkan wabitnya waktu. Ya oleh sebagian ulama disebutkan dalam uh, eh, al fat Fathul Bari babitnya ini terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, bukan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau ini dobit untuk waktu puasa. Tapi kalau untuk waktu pembagian sholat, maka dibagi dari eh, terbitnya untuk sholat sunnah ini terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Wal qismu tsani an-nawafil allati tuadda fil lail. Salat-salat sunnah yang ditunaikan pada waktu malam. Aman nawafil an-nahar, adapun salat-salat sunnah di siang hari, fal masyru' minas sunnah an yu'addiya bil israr. Yang disyariatkan dan yang disunnahkan adalah dia menunaikannya dengan suara yang lirih dalam seluruh seluruh salat-salat sunnah di waktu siang hari. Misalkan salat duha. Kemudian salat apa? Rawatib Ya, Rawatib. Nanti rawatib akan datang. Bahwa rawatib itu sunnahnya adalah isror semua. Tidak ada disunahkan al-jahar dalam rawatib. Tidak disunahkan untuk mengeraskan dalam rawatib. Rawatib itu artinya sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu. qabliyah ba'diyah. Kemudian juga sholat sunnah ketika seorang selesai dari wudhu di siang hari. Nah, ini semua adalah disunahkan untuk melirihkan bacaannya. Qala an nawi berkata Al-Imam an nawi dalam kitabnya Al-Majmu' wa amma an-nawafil an-nahar fayusannu fiha al-israr bila khilaf. Adapun salat sunnah di siang hari disunahkan untuk membacanya dengan pelan tanpa bersuara. Ini tidak ada khilaf di antara ahli ilmu. Wa qala Al-Kasani Al-Kasani. Berkata Al-Imam Al-Kasani. Beliau bernama Ala'u Ad-Din Abu Bakar Ibni Mas'ud. Abu Bakar Ibni Mas'ud. Rahimallahu ta'ala. Min ahadi kibar fuqahai Al-Hanafiyah. Beliau termasuk diantara salah satu ulama yang terbesar di dalam madhab fuqaha Al-Hanafiyah. Madhab yang empat diantaranya adalah madhab Hanafi, maka itu diantaranya adalah Al-Imam Al-Kasani. Salah satu imam yang masyhur dan terbesar dalam madhab tersebut. Disebutkan oleh para ulama tentang beliau rahimallahu ta'ala. Kana Al-Kasani la yarkabu illa al-hisan. Wa kana al-muta'arif anadak an yarkaba al-fuqaha al-bughala awil hamir. Tawadu'an. Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala Beliau itu tidaklah mengendarai kendaraan kecuali beliau menunggangi kuda. Ya, beliau ketika naik kendaraan pasti beliau naik kuda. Padahal di zaman itu yang dikenal di kalangan fukaha, ulama di zaman dahulu mereka itu ketika naik kendaraan naiknya adalah begal. Begal adalah peranakan antara keledai dan kuda. Ya. Jadi ada bighal. Nah, atau mereka menaiki hamir. Keledai juga tapi yang kecil. Nah, ini sebagai bentuk tawadhu. Ya. Wa al-khuyul murakkab al-umara wal junud. Faluqiba bimalik ulama al-hadis. Dan zaman dahulu, zaman itu, kuda-kuda itu hanya ditunggangi oleh para pemerintah, petinggi-petinggi kerajaan, al-amir, pangeran-pangeran, dan juga tentara-tentara, al-junud. Maka oleh karena itu, dengan sebab itu, beliau dijuluki dijuluki Malik, raja dari ulama al-hadis. Selalu menunggangi kuda. Dan ini juga bukan termasuk dari aib. Seseorang menaiki kendaraan yang bagus. Ini bukan suatu yang aib. Ketika terlebih dia gunakan untuk ibadah. Dia gunakan untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan aib. Sehingga beliau pun dijuluki Malik. Ulama al-hadis, rajanya dari para ulama-ulama ahli hadis. Wa kana lahu rumhun la Ya, beliau itu senantiasa membawa panah. Jadi panah yang selalu digantungkan di badannya dan ini tidak pernah terlepas dari beliau. Nah. Beliau berkata dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i, "Amma fi tatawwu'at fa in kana fi nahar fa innahu yukhafit." Kata beliau rahimahullah taala bahwasanya salat-salat sunnah di waktu siang hari sesungguhnya itu dibaca dengan yukhafit, dengan pelan. Nah, ini diantara pendukung yang disebutkan oleh para ulama tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Sampai di mazhab Hanafiyah pun mereka berpendapat demikian. Ya padahal seringnya madhab Hanafiyah itu berbeda dengan madhab-madhab yang lain. Madhab Hambali, Syafi'i, Maliki. Seringnya beda. Tapi di sini beliau menyebutkan sama. Wa qala an nawi wa amma sunan ar-ratibah ma'al fara'id yusirru biha kulluha bittifaqi ashabina. Nah, di sini yang selanjutnya adalah salat-salat sunnah rawatib. Sebelum subuh, sebelum duhur empat rakaat, setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat, kemudian setelah <clears throat> setelah isya dua rakaat. Yang disebutkan kata Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, "Man shalla ashara ra'atan fil yaumi wal lailah, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menunaikan salat rawatib dalam sehari semalamnya 12 rakaat. Tadi yang telah kita sebutkan seluruhnya dia tunaikan dalam sehari itu tanpa tertinggal satu pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di dalam al-jannah. Dan sebutkanlah para ulama tentang hadis ini ketika diamalkan setiap hari apakah keutamaan ini akan berlipat apakah keutamaan ini akan berlipat Artinya seorang mengamalkan sehari 12 rakaat. Alhamdulillah. Di hari berikutnya dia dapat 12 rakaat. Terus selama satu bulan dia tidak pernah terputus dari rawatib di setiap hari. Apakah dia akan mendapatkan berlipat rumah ataukah cuma satu saja? Ya. Sebagai pertama bahwa pendapat yang rajih wallahu alam dia mendapatkan berlipat rumah tersebut. Ya, karena Nabi SAW mematok itu dengan sehari sehari dapat satu rumah. Kalau berhari-hari ya, dia akan mendapatkan banyak rumah. Nah, ini amalan yang sangat besar yang sepatutnya untuk kita jaga karena keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak punya rumah di dunia, tidak punya tanah di dunia, tapi kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala itu di akhirat. Punya rumah di dalam al-jannah. Dan ini hadis ini ketika datang disebutkan oleh tiga riwayat uh, tiga perawi yang membawa hadis ini dan juga Ummu Habibah radhiyallahu anha istri Nabi SAW semenjak aku mendengar itu aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali sama sekali sampai aku meninggal kemudian perawi yang merawikan dari Ummu Habibah menyebutkan dengan hal yang serupa tidak pernah aku meninggalkannya sama sekali terus sampai hadis itu ke tangan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihim ajmain. Qala Asy-Syaikh Ibnu Bas rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' Amma fi salati an-nahariyah ka salati duha wa rawatib wa salati dhuhr wal 'asr fa inna sunnata fiha al-israr. Ya ini sama penguat bahwasanya salat-salat sunnah tersebut itu adalah dipelankan. Wa amma al-qismu atsani adapun pembagian yang kedua an-nawafil allati tuadda fil lail salah-salah sunnah yang ditunaikan di waktu malam. Dan ini dikhususkan untuk sholat malam saja. Ya, sholat malam saja atau sholat tahajud atau qiyamul lail. Adapun sholat tarawih, maka ini disunahkan ditunaikan dengan berjamaah. Satu, kemudian juga yang kedua disunahkan untuk di al-jahr. Ya, disunahkan untuk al-jahr, mengeraskan dalam salat tarawih. Sebagaimana disebutkan oleh al hafid Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fath. Wa fi idharihi faidah al iktida wa targhibun nas fil khair. Ketika salat tarawih itu dibaca dengan keras, suara yang keras bacaannya, ya artinya disuarakan, bukan suara yang teriak-teriak bukan. Tapi suara disuarakan. Maka ini akan memberikan faidah kepada manusia, kepada jamaah salat ya semangat targhibun nas fil khair, memberikan semangat mereka, motivasi mereka dalam kebaikan. Nah, bi khilafi ya ghairi dzalik. Berbeda ketika salat rawi itu dipelankan bacaannya. Kemudian juga disebutkan oleh al lajna Ad-Daimah Al-Aslu fi salati at rawih al-jahru biha lima thabata dzalika 'an sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Secara asal, salat tarawih itu dibaca dengan keras, disuarakan. Dan ini telah sabit, telah datang riwayat yang sahih dari para sahabat. Ridwanullah alaihim ajmain. Di antaranya Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian juga Abdullah ibn Umar. Dan yang selainnya. Mereka telah menjaharkan bacaan mereka dalam salat tarawih. Adapun dalam salat malam <clears throat> Salat malam yang ditunaikan di dalam rumah. Ya. Fa innahu طيب Fal amru fihi wasi' wa annahu mukhayyarun bainal jahri wal israr li thubuti al amrayni 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini baik al-jahr atau israr pendapat yang rajih bahwa dia diberikan pilihan dia diberikan pilihan. Dipersilahkan untuk mengeraskan dan juga dipersilahkan untuk memelankan bacaannya. Nah, hal ini karena telah datang riwayatnya keduanya. Riwayat keduanya telah datang dari Nabi SAW Yang pertama adalah Nabi terkadang beliau memelankan bacaannya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas riwayat Al Imam Ahmad Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang selainnya kata beliau radhiyallahu taala anhu kanat qiraatin nabi sallallahu alaihi wasallam biqadri ma yusmi'uhu man fil hujrah wa fil bait ya beliau membaca di rumahnya itu dengan lirih ya lirih saja enam ay la yarfa' katsiran wa la yusir bihaitsu la yasma' ahad Ya, artinya beliau memelankan bacaannya. Memelankan bacaannya. Wa taratan yajhar. Dan juga terkadang beliau mengeraskan. Sebagaimana hadis Ummi Hani. Kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala arishi. Ya, aku mendengarkan suara Nabi pada sholat malam dalam keadaan aku ada di lantai atas. Ya, di bagian atas kamar atas. Nah, padahal kalau ya kita ukur tentu suara itu akan tinggi ya karena sampai ke atas nah wa dan ini dikuatkan ya dalam riwayat yang datang dari sahabi Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa Abdullah bin Abi Qais bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sa'altu an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yusir bil qiraah am yajhar. Aku bertanya tentang bagaimana bacaan Nabi ketika sholat malam. Apakah beliau lirihkan atau beliau keraskan? Maka Aisyah menjawab, "Kullu dzalik qad kana yaf'alu." Semuanya itu telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubbama asar wa rubbama jahar. Terkadang beliau memelankan, terkadang beliau mengeraskan. Alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan amalan ini mudah. Dan hukum salat malam sendiri adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah dan sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan keras bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat malam secara terus-menerus itu diragukan atas keadilannya. Adalah tuhu itu diragukan. Nah, ini disebutkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sholat malam itu wajib. Sholat malam itu wajib. Ada sebagian sahabat juga yang berpendapat sholat malam itu wajib. Namun yang rajih bahwa sholat malam itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ada pun hadis yang terakhir, hadis Uqbah bin Amir. Kata Nabi SAW, Al-Jahir bil-Quran. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Dalam hadis ini, terdapat keutamaan bahwa israr itu lebih utama. Ya, israr memelankan itu lebih utama di dalam sholat malam. Nah, ini pada keadaan ketika seorang itu dia mengkhawatirkan atas niatnya. Nah, ketika dia khawatir, maka di situ yang dia yang utama adalah mengisrakan. Adapun ketika dia tidak merasa terganggu dan dia dapat menepis atau menghilangkan ya niat-niat yang dapat merusak amalannya, maka di sini dia juga bisa mengamalkan keduanya. Ya, dia baca dengan bersuara ataupun dengan lirih. Adapun secara hukum jahar itu boleh. Ya sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis tadi. Nah, tapi dengan syarat. Dengan syarat menjaharkan atau mengeraskan bacaan dalam salat malam itu boleh tapi dengan syarat. Malam yakun fihi adan, fa idza kana fihi adan fa ghairu jais. Selama salat malam itu dikeraskan tapi tidak mengganggu yang lainnya. Kalau seandainya kita salat malam istri bangun, anak bangun. Ya. Atau kalau kita hidup di bersama asra, di, di asrama bersama teman-teman. Kita salat malam ingin menerapkan sunnah kita keraskan. Teman yang semalaman mungkin perlu istirahat terganggu, terbangun. Nah ini maka dia telah melakukan kesalahan. Ya, dia harus tidak menjaharkan. Yang bagi utama yang, yang utama bagi adalah al israr Nah, ketika ada gangguan oleh orang lain, maka di sini tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna kullakum munajin rabbah." Sungguhnya ketika kalian salat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yudain ba'dukum ba'dha atau fala yudina ba'dukum ba'dha wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fis shalah. Ya, maka janganlah kalian mengganggu satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di dalam salat. Nah, ini di dalamnya terdapat larangan, tapi telah dipalingkan hukum larangan ini yang semula hukum asalnya adalah haram menjadi boleh karena Nabi telah mengamalkannya. Bukan makruh tapi boleh karena Nabi telah mengamalkannya. Tapi dengan syarat malam yakun fihi ada. Selama tidak ada orang yang terganggu dengan suara tersebut. Kemudian juga di sini sebagai tambahan faidah pada salat tarawih itu yang sunnah adalah jar. Tetapi tidak disunahkan untuk mengeluarkan suara tersebut di luar dari masjid. Iya. Suatu masjid menegakkan salat tarawih. ya sunnah adalah jahar, nam. dia jaharkan para makmum mendengarkan semuanya. Ya, sebagai targhib fil khair. Yang menyemangati mereka, motivasi mereka untuk ya, dalam perkara kebaikan. Karena ketika dia mendengar bacaan, itu dia, dia faham, mendapatkan faidah. Oh ini maksudnya adalah ini. Allah perintahkan ini. Ya. Ini adalah cerita tentang nabi ini dan nabi itu. Nah, dia mendapatkan ibrah, pelajaran. Nah, tetapi suara ini tidak boleh dikeluarkan dari masjid. Nah, karena itu akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut. Dan ini juga peringatan ya kepada teman-teman masjid yang mereka mengeraskan bacaan-bacaan yang dapat mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ini termasuk dalam larangan mengganggu kaum muslimin. Nah, Taib. Untuk bab yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini berkaitan tentang eh, sifat-sifat uh, bacaan Nabi. Surat-surat apa saja yang beliau baca di dalam sholat lima waktunya dan juga dalam sholat-sholat yang lainnya. Nah, ini cukup panjang pembahasannya. Wallahu taala alam bisawab.